Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan peminat kuliah-kuliah saya di dalam kaset ini di seluruh tanah air Indonesia yang saya cintai. Di gunung, di lembah, di kampung, di negeri, di mana saja kaset ini diputar. Dalam kuliah saya hari ini akan saya terangkan suatu hal pula di dalam kehidupan kita kaum muslimin yang menjadi minat daripada seluruh kita yang beriman kepada Tuhan. Ialah mengerjakan haji ke Mekah Al-Mukarramah dan berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinatil Munawwarah. Setiap tahun kita bangsa Indonesia yang jauh ini yang disebut orang Fisyarqil Aqsa di tanah timur yang jauh telah beratus-ratus tahun sejak zaman dulu Masa ke Mekah masih naik kapal layar. Namun kecintaan buat mengerjakan haji itu. Tidak kurang daripada kecintaan negeri-negeri lain di dunia ini. Saya sendiri pada mula-mula saya naik haji di tahun 1927. Dalam usia baru 19 tahun. Ketika itu harga karet sedang membumbung naik harga getah di Jambi dan di tempat-tempat lain. Dan sewa kapal ketika itu karena belum ada kapal udara sebagai sekarang. Baru 165 rupiah, rupiah pergi dan balik. Berduyun orang yang pergi dan waktu itu 165 rupiah pun sudah mahal. Dari tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun. Belum pernah turun sewa kapal itu. Pada tahun 1950 sesudah penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada kita di tahun di bulan Desember 49 maka dekat-dekat bulan Agustus 1950 saya berangkat ke Mekah sebagai anggota MPH Majelis Pimpinan Haji. Kabarnya konon sewa kapal pada waktu itu baru tujuh ribu rupiah pergi dan balik kerinduan orang buat naik haji sama saja. Baik di waktu harga tiket 165 rupiah pulang balik, balik atau 7 ribu rupiah pulang balik atau satu setengah juta rupiah pulang balik atau sekarang ini sudah lebih lagi dan belum pernah turun namun jumlah orang yang naik haji, orang yang berminat naik haji, tidak berkurang dari tahun ke tahun. Barangkali, inilah salah satu mustajabnya permohonan Nabi Ibrahim kepada Tuhan. Sebagaimana tersebut di dalam Al-Quran surat Ibrahim waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihi Ya Tuhanku, jadikanlah hati manusia tertarik buat datang ke sana. Datang ke sana tidak sama dengan kita pergi piknik. Tidak sama dengan kita menjadi turis ke Amerika, tahu ke London atau ke Paris, ke Roma atau ke Spanyol, ke Alabama atau ke Nebraska, ke Texas atau ke San Francisco, tidak sama. Kita ke sana buat beribadat. Kita dipanggil oleh Tuhan Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita manistata'a ilaihi sabila. Orang-orang yang sanggup berjalan ke sana. Sehingga ada mazhab lama yang mengatakan berjalan betul-betul sanggup anaknya ke sana. Seketika saya naik haji bersama istri saya di tahun 1967-68 ketika kayak kami naik mobil dari Madinah akan menuju Mekah. Di tengah jalan bertemu satu orang dari Afghanistan berjalan kaki hendak pergi ke Madinah. Saya hentikan mobil kami, saya turun, saya berikan sedikit hadiah kepadanya untuk perjalanannya. Menggelanggang air matanya lalu perjalanan diteruskannya juga. Semua orang yang ada agak sedikit iman dalam hatinya. Ingin buat pergi ke sana. Kejadian ini dapat kita ingatkan. Almarhum Presiden Soekarno sudah pernah naik haji. Kabarnya konon sampai ke makam Rasulullah di Madinah, beliau tidak tahan keluar air matanya ketika menghadapi kubur Rasulullah itu. Bung Hatta pun demikian pula. Semua telah almarhum. Malah yang paling akhir. Nyonya Fatmawati. Bekas istri. Daripada Bung Karno. Dia berniat. Mulanya hendak naik haji. Bersama-sama dengan ayahnya di tahun 1979 Rupanya sebelum tahun 1970 ayahnya meninggal. Maka disampaikannya juga niatnya. Meskipun akan, belum akan dapat naik haji dia pergi umrah. Selesai mengerjakan umrah dia pulang ke tanah air singgah di Kuala Lumpur. Di satu hotel dia meninggal dunia. Demikianlah hati tiap-tiap orang Islam bagaimana kecintaannya buat pergi ke tanah suci itu. Dia tahu tanah suci tidak serupa dengan Paris, dengan London, dengan Roma, dengan Spanyol, dengan Nebraska, dengan Alabama, dan lain-lain. Di sana kalau musim panas terlalu panas, musim dingin terlalu dingin. Tapi apabila kita telah datang kembali ke tanah air, teringat musim dingin di sana, tapi di sini kita tidak kedinginan. Cuma jadi ingatan saja. Dengan segala kerendahan hati saya berkata, tuan-tuan, saya sudah pergi ke tanah suci itu baru dua belas kali. Saya sudah pergi ke London dua kali. Tidak ada niat saya buat ke London lagi, tidak. Saya sudah pergi ke Spanyol, tidak ada lihat lagi niat lagi buat melihat bekas masjid Alhambra, Cordova, karena ada Sevilla, tidak. Saya sudah merasakan ributnya di New di Jepang dan lain-lain. Tapi tidak ada kerinduan buat datang lagi ke sana, tidak. Ya kalau datang panggilan atau datang undangan, pergi juga, tapi tidak seperti ke Mekah. Tidak dapat itu di, apakah ini termasuk yang irasional kata orang. Di luar ungkapan akal, dan ini apakah termasuk emosi, tidak tahulah. Tapi terbayang itu. Ka'bah. Terbayang sumur zam-zam. Makam Ibrahim. Sembahyang di makam Ibrahim. Allah. Hajarul Aswad. Menciumnya. Puas hati pada waktu itu habis tawaf berdiri ke multazam bergantung pada wajah Ka'bah menekur kepala tapi hati melanjut ke atas mengingat Tuhan memohonkan ampunnya dan ridhanya dan kalau pada sembilan hari bulan Dzulhijjah wukuf di Arafah sudah berapa kali saya wukuf tidak dapat saya gambarkan. Tiap wukuf, tiap air mata titik. Dan gambar padang masyari akan kita tempuh di belakang hari. Tergambar pertemuan segala manusia yang menghamparkan sayapnya di hadapan ilahi. Memohon ampun dari ridhanya. Memohon taufik dan hidayatnya. Diizinkan pulang kembali ke tempat asalnya ke kampung halamannya buat menyebarkan akidah tauhid dalam kalangan umat. Apalagi kalau saudara sampai pula ke Madinatil Munawwarah. Tempat Nabi kita hijrah. Sepuluh tahun beliau tinggal di sana. Berjuang siang malam menegakkan Tauhid. Memperkuat irfan, pengenalan dengan Allah. tuan-tuan yang terhormat. Apabila tuan masuk ke dalam masjid Madinah itu. Selesai sembahyang, tuan pergi ke Raudah. Eh, mula-mula tuan sembahyang di Raudah. Yang dikatakan oleh Nabi. Inna ma baina qabri wa, wa mimbari. Raudatu min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku ada suatu taman yang indah, taman surga, katanya. Orang berkerumun sembahyang ke sana. Sesudah itu pergi ziarah ke kubur Rasulullah. Mengucapkan salam kepada beliau. Karena beliau sendiri mengatakan segala salam yang engkau sampaikan kepadaku. Aku dengar. Sampai. Dan itu semua aku jawab. Tuan-tuan yang terhormat, inilah yang dinamakan di dalam ilmu tasawuf zauq perasaan dalam kehidupan ini di samping akal di samping iradah kemauan ada lagi namanya atifah perasaan perasaan inilah yang kita didik dengan segala ibadat yang kita kerjakan. Seperti tahajud tengah malam atau ketika naik haji tadi. Tuan-tuan, saudara-saudaraku yang kuhormati, kita pun tahu bagaimana banyaknya yang harus kita kerjakan. Syarat-syarat yang mesti kita penuhi. Mula-mula menyetor uang pada bank. Sesudah kita mendapat keinginan buat pergi di store ONH, ongkos naik haji, menunggu bulannya, menunggu waktunya. Kita naik kapal terbang atau naik kapal api. Biasa kebanyakan sekarang ini kapal terbang dahulu dengan kapal haji 14 hari pergi 14 hari pulang 28 hari di sana kita agak tiga bulan sekarang lebih cepat ke sana kita paling banyak 10 jam pulang 10 jam 20 jam di sana pun agak 40 hari atau kurang lagi tetapi saya juga pernah melihat kawan saya dia datang dengan kapal terbang ke Mekah. Selesai dia mengerjakan haji. Tiba-tiba sudah lekas mesti pulang. Menangis dia. Yang lebih menjadikan kita punya air mata titik lagi waktu tawaf wada. Mengerjakan tawaf selamat tinggal. Selamat berpisah dengan Kaabah itu sendiri. Sehingga ada orang yang berjalan menghadap terus ke Ka'bah walaupun dia akan keluar. Tiba di pintu akan keluar dari masjid itu titik air mata yang minta kepada Tuhan. Beri aku kesempatan lagi ya Allah. Buat datang ke tempat ini. Saya sendiri pun pernah. Waktu asar saya masuk ke masjid Madinah. Sesudah tahiyatul masjid dua rakaat saya duduk di sebelah kiri saya kubur Rasulullah. Saya berkata seorang diri. Tidak didengar oleh orang lain, tapi didengar oleh semangat saya sendiri. Ya Rasulullah, saya katakan. Yang berada di sebelah kiri saya sekarang ini. Barangkali waktu engkau hidup, engkau sendiri tidak menyangka bahwa ke tempat saya yang jauh ke tanah sirah. Sungai Batang meninjau di tepi danau di Pulau Sumatera. Di sana berdiri masjid-masjid. Besarnya menurut kebesaran atau kekecilan penduduk di tempat itu. Dari seberang ke seberang danau kedengaran. Azan memanggil buat sembahyang. Ke sana agama ini telah pun masuk ya Rasulullah. Kami telah datang kemari. Haraplah engkau tahu. Haraplah engkau terima umatmu ini. Hati kami selalu terpaut kepada engkau. Nah, ini salah satu perasaan yang dirasakan ketika mengerjakan haji tadi. Pernah saya ketika menerangkan hal puasa, menyebut bagaimanapun kerasnya peraturan namun dispensasi mesti ada. Yaitu seperti naik haji tadi. Ada orang tua, umur sudah lebih 80 tahun. Kalau dibawa dengan kapal terbang, pun sudah susah Duduk di kapal terbang berjam-jam itu juga capek. Seperti sudah bercerai cerai rengkah-rengkah badannya itu kena angin. Orang yang begitu boleh menyuruhkan orang lain menghajikan atas namanya. Asal saja orang lain tadi sudah haji pula lebih dulu untuk dirinya sendiri. Malah di dalam suatu hadis yang dirawikan oleh Daru Qutni dikatakan kalau ayahmu telah meninggal, ibumu pun telah meninggal, engkau boleh menghajikan dia. Dahulukan menghajikan ibu. Karena ada hadis mengatakan, ibumu, ibumu, ibumu. Tiga kali Rasulullah mengatakan. Jadi dahulukan menghajikan ibu daripada menghajikan ayah. Kalau beliau-beliau belum haji. Di sini kita melihat lagi dispensasi yang diberikan Tuhan. Meskipun gimana, manis tata ilaihi sabila kita sanggup ke sana. Kalau tak sanggup lagi, cuma menyirim cinta, menunjukkan ketaatan. Diterima juga oleh Tuhan. Para pendengar yang terhormat, para pendengar yang saya cintai, ini menjadi rukun yang kelima daripada kita mengerjakan agama. Syahadat kelas satu, Salat kelas dua, Puasa kelas tiga, Zakat kelas empat, Haji kelas lima, Itulah perumpamaan yang populer dalam kehidupan kita. Sehingga dikatakan oleh Nabi, Al-Hajjul Mabrur sabru laisa lahu jazaan illal jannah laisa lahu jazaun illal jannah haji yang mabrur itu haji yang diterima oleh Allah itu tidak ada pahala yang lain kecuali surga tuan-tuan bisa menimbang sendiri apakah ujiannya haji yang mabrur itu Haji yang mabrur itu terasa kalau kita pulang dari sana. Hati itu terus terpaut juga ke sana. Kaabah berdiri di Mekah. Tetapi setelah kita naik haji, dia berdiri dalam hati kita. Dia berdiri dalam ingatan kita. Dia terbayang terus seakan-akan di hadapan kita. Terbayangnya Ka'bah tadi memperingati pula memberi peringatan kepada kehidupan kita. Akan hidup dengan tujuan yang tetap sampai bercerai nyawa dengan badan. Bertali dengan Ka'bah. Menyembah kepada Allah. Menghadapkan muka kepada kiblat. Sehingga sampai di negeri sendiri berubah hidup kita sendiri daripada yang kurang baik kepada yang lebih baik. Ah, ini tanda daripada haji yang mabrur. Para pendengar dan para peminat yang saya cintai. Di dalam mengerjakan haji itu, haji besar al-hajjul akbar, haji besar itu ialah sembilan hari bulan Dhul Hijjah ketika kita wukuf di Arafah. Besoknya sepuluh bulan Dhul Hijjah. Kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf ifadah. Sesudah itu kita kembali ke Mina. Barang dua atau tiga hari. Di dalam Al-Quran dikatakannya, Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Dua hari tak berdosa, tiga hari pun tidak. ni taqa, barang siapa yang kuat sampai tiga hari. Yang penting sangat kita perhatikan ketika kita mulai akan naik haji ataupun umrah, yaitu haji kecil yang kita kerjakan pada setiap waktu, seperti waktu sekarang ini bukan musim haji. Sebagaimana yang dilakukan oleh uh, Ibu Fatmawati, Ibu Rahmi Hatta dan lain-lain pada umrah yang telah lalu tahun 1309 1400 Hijriah. Maka mengerjakan haji itu kita disuruh memakai pakaian yang lain dari pakaian yang biasa. Yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram bagi kita laki-laki ialah dua helai kain yang tidak dijahit, tidak di, tidak dikarungkan. Pertama, untuk penutup aurat kita menjadi diikatkan ke pinggang kedua menjadi selimut kita yang diselempangkan di bahu kita. Ini pakaian yang sangat dianjurkan ialah kain putih. Karena ini sudah terjadi beratus beribu tahun, maka telah diperbuat orang kain yang khas untuk ihram yaitu handuk besar. Biasa dijual orang di Jeddah. Bahkan sekarang pun, pada tahun-tahun yang sudah-sudah disedia kain-kain ihram itu dijual di toko Sarina di Jalan Tamrin. Apa hikmatnya memakai pakaian ini? Supaya terasa betul betul kesamaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi attaqakum. Kamu yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling takwa hatinya. Paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi, kalau sekiranya seorang jenderal dengan bintang empat dan bintang-bintang jasa yang terletak di dada. Itulah tanda dia jenderal. Hari itu, ungkai pakaian jenderal itu. Buka, ganti dengan pakaian jahat. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi atau dia kaisar atau dia imperior atau dia presiden sekalipun dengan pakaian-pakaian dinas tertentu, bintang bergemerlapan pada dada tanggalkan pada hari itu. Ganti dengan pakaian ihram. Sehingga dapat kita lihat pada waktu ihram itu tidak ada perbedaan antara serdadu dengan jenderal. Antara kapiten dengan letnan. Antara petani dari rimba-rimba sebelah Yaman atau sebelah Najd dengan penggembala unta kaum badui dari padang pasir. Antara datu-datu dari Minangkabau. Antara rendrader raden dari tanah Jawa. Antara andi-andi dari Sulawesi. Antara gusti-gusti dari Kalimantan. Antara para pangeran dari Jawa. Dan lain-lain, dan lain-lain. Tak ada perbedaan sama sekali. Orang semuanya memakai pakaian yang sama. Dan ada lagi tersebut di dalam suatu hadis. Apabila ada orang sedang memakai pakaian ihram itu, meninggal, kuburkanlah dia bersama dengan pakaian ihramnya itu. Jangan ditutup mukanya. Dikatakan, bahwa nanti apabila kiamat datang kam labista labistu yang au ba'da berapa lamanya engkau tidur di sini satu hari ataupun setengah hari katanya padahal ini sudah jutaan tahun apa yang lebih dulu dikeluarkannya labbaik Allahumma labbaik dia sangka dia masih mengerjakan haji labbaik Allahumma labbaik Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan ihram tadi. Labbaik, Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Tuhanku, aku telah datang kemari memperkenankan panggilanmu. Aku telah datang. Tidak ada syarikat bagi engkau, tak ada sekutu bagi engkau, esa engkau tidak bersekutu dengan yang lain. Segala puji-pujian, segala kekuasaan, semuanya di tangan engkau. Tidak ada sekutu engkau dengan yang lain. Inilah yang dibaca pada waktu itu. Tuan-tuan yang terhormat. Ah, seakan-akan terbayang di hadapan kita bagaimana ratanya pedang pedang Arafah itu jauh seujana mata memandang padang Arafah padang Arafah khaimah-khaimah berdiri beratus ribu banyaknya sejak dari waktu duhur sudah kedengaran orang membaca munajat seruannya ratapannya pengaduannya rintihannya kepada Tuhan. Minta diampuni dosanya. Minta ditunjukkan jalannya lurus dalam kehidupan. Minta terang. anur terang. Jangan kegelapan. Tiap tahun, tiap-tiap pergi naik haji. Hukuf di Arafah. Terbenam ke dalam hati perasaan. Sum-sum jiwa kita terasa kebahagiaan hati menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuan-tuan, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan. Itulah yang saya pernah kan pada, mengatakan pada permulaan perkataan saya tadi. Bagaimana terpautnya hati ke sana hendak mengerjakan ibadat itu dan bagaimana pula kerinduan orang hendak meneruskan ziarah kepada kubur Rasulullah sehingga menjadi menjadi syair daripada ahli-ahli penyair mengatakan Ya Rasulullah telah tertanam kerinduan hendak menziarahi engkau dalam jiwaku Moga-moga Allah memimpahkan kurnia kepadaku. Sehingga ringan langkahku buat pergi menziarahi engkau itu. Syauqi ila haramin nabiyil hadi. Fa'asa afuzu bimaqsadi wa muradi. Kerinduanku ialah hendak pergi meniarap menunjukkan cinta, menitikkan air mata, merindui engkau, karena engkau pun rindu kepadaku. Moga-moga tercapailah maksudku ini. Saudara-saudara yang terhormat, saya katakan tadi, haji yang mabrur itu tidak ada yang lainnya akan dia terima, melainkan diterima Tuhan di dalam surga. Haji yang mabrur itu kayaumin waladathu ummu. Haji yang mabrur itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya. Bersih dia daripada dosa. Hadirin dan hadirat yang saya cintai, yang saya muliakan. Inilah beberapa tanda-tanda daripada kita orang Islam. Dan ada perkataan peringatan yang agak keras daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab. radhiyallahu anhu sahabat Rasulullah Amirul Mukminin beliau mengatakan barang siapa yang tidak tergetar hatinya buat pergi ziarah. Mengerjakan haji ke Mekah itu. Ah, saya takut katanya kalau dia mati menjadi orang Yahudi atau menjadi orang Nasrani katanya. Sebab itu di dalam zaman yang sebagai sekarang ini alhamdulillah zaman damai peperangan tidak ada. Hubungan dunia bertambah dekat, bertambah rapat. Terutama dengan kemajuan adanya kapal terbang sekarang ini. 427 Boeing. Ada lagi pesawat baru yang lebih kencang. Itu semuanya menjadikan dekatnya, menjadikan mudahnya kita buat sampai ke tempat itu kita melihat bukit-bukit, gunung-gunung, kelihatan Jabal Nur yang kalau kita keluar dari kota Mekah kira-kira setengah jam sudah kelihatan puncak dari bukit itu dengan badan yang kuat masih muda kira-kira dua jam sudah sampai ke atas atau Jabal Fur tempat Nabi Muhammad bersembunyi waktu dia akan pindah ke Madinah bersama Abu Bakar. Yang di situ datang ayat Thaniyasnaini idhuma fil ghari idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Seketika dia berdua dengan sahabatnya Abu Bakar berlindung di dalam gua Jabal Thur itu. Orang sudah mengancam dari luar. Abu Bakar sudah cemas. Kalau-kalau Nabi kelihatan, bukan dia cemas jiwanya sendiri. Biar dia mati asal Nabi jangan tersinggung. Tapi Nabi membujuknya. La tazan kau jangan berduka cita. Allah bersama kita. Hadirin, saudara-saudaraku, laki-laki dan perempuan. Semuanya ini adalah hal-hal kejadian yang kita alami semuanya dan lekat dalam hati kita dan kita ingin berulang kembali. Apabila kita sa'i antara Safa dan Marwa. Membaca doa-doa yang maksur daripada Rasulullah. Apabila sesudah itu kita punya kepala digunting rambut kita. Tahallul namanya kita sudah boleh memakai pakaian yang biasa kembali sesudah pakaian ihram. Hati kita pun terang, muka kita, muka kita pun jernih. Ada orang yang mengumpulkan uang dari tahun ke tahun. Ada seorang teman saya di Masjid Agung Al-Azhar. Boleh saya sebut namanya Muhammad Tahar. Lebih sepuluh tahun dia mengumpulkan duit. Ingin hendak ke Mekah. Ingin hendak ke Mekah. Setelah hampir berangkat, uang belum cukup. Kalau ditambah seratus ribu lagi, itu bisa. Dia tambah-tambah. Datang tahunnya akan datang. Rupanya sewa kapal ke Mekah bertambah naik. Uangnya tidak cukup, tidak cukup juga. Akhirnya setelah hampir 10 tahun dia mengumpul-ngumpul uang. Tidak cukup, tidak cukup juga. Bertab beberapa orang dermawan memberinya tambah uang. Di antaranya almarhum Dr. Isa memberikan sehingga cukup dia pergi ke Mekah. Di tahun 1974 dia ke Mekah. Bukan main. Dalam kemiskinan tapi hati besar di dalam kesedihan tapi muka manja. Dia bangga dia kembali. Benar dikatakan bahwa orang ke Mekah hendaklah dengan ongkos yang cukup, dengan belanja yang penuh, jangan sampai meminta kepada orang lain. Itu benar. Tetapi apakah agama menutup pintu bagi orang berbuat baik akan berbuat baik? Kalau begitu berapalah orang yang akan sempat pergi ke Mekah? Banyak kejadian orang memberikan. Pergilah, pergilah, kami tolong, kami tolong. Pulangnya hatinya pun puas. Ini contoh. Fastabiqul khairat. Berlomba berbuat kebajikan. Dan kebajikan yang utama itu. Man kasyafa muslimin kurbatan min kurabil dunia kasyafallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menolong seorang kesusahan dalam dunia ini, niscaya Allah pun akan menolongnya pula dari kesusahan di hari akhirat esok. Inilah gunanya silaturrahim, rasa cinta, rasa sayang antara orang Islam sesama orang Islam. Satu lagi yang meninggalkan kesan yang dalam dalam hati kita sampai di Mekah. Tidak ada perbedaan bangsa, tidak ada perbedaan kulit. Orang hitam terlalu hitam dari Afrika, dari Ghana, dari Guinea, dari Abyssinia. Hitamnya cuma gigi saja yang kelihatan putih orang putih dari Afrika Utara, dari Tunisia, dari Maroko, dari Aljazair. Bertemu di waktu tawaf. Dengan bermacam-macam rukbah tadi. Orang dari Cina. Orang dari Indonesia dengan badannya yang pendek-pendek kecil-kecil. Dipertemukan Allah. Ditunjukkan oleh Tuhan kekuasaannya Bagaimana dengan satu akidah? Bangsa yang bertebaran di seluruh dunia itu dapat bersatu ke satu tempat. Merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa Ini padahal di dunia ini masih terdapat. Di negeri-negeri yang katanya sudah maju. Masih terdapat apa yang disebut apartheid Pembedaan warna kulit sebagai di Afrika Selatan sampai sekarang masih saja menjadi kemelut politik. Baru di Simbanwe yang baru terlepas di Rhodesia. Padahal di Amerika sendiri masih belum hilang. Di negeri yang katanya sudah sangat maju. Di Mekah tidak ada itu perbedaan kulit begitu. Orang melihat di mana-mana ada orang hitam, ada orang putih, ada orang kuning. Di dalam Masjidil Haram beberapa orang hitam dari Afrika sedang duduk membaca zikir. Saya pernah melihat membaca wirid entah kitab Dala Ilul Khairat, entah apa kitab yang lain Tiba-tiba kelihatan oleh orang Perancis yang sedang jalan juga memegang kitab itu. Dia juga rupanya bacaannya itu. Dia duduk ke tengah-tengah orang hitam-hitam tadi. Turut berdikir bersama-sama. Turut melakukan bersama-sama. Spontan. Jiwa begini, tuan-tuan yang terhormat. Yang cuma ada dalam Islam. Termasuk akidah sehingga pernah di zaman Nabi sendiri Abu Zar Dia bertengkar dengan Bilal. Bilal itu hitam. Lalu disebut oleh Abi Zar Ya aswad hitam. Marah Nabi. Bumi katanya langit dan bumi tidak seberat itu. Engkau menyebut menyebut orang menghinakan orang yang menyebut hai hitam. Menyesal Abu Dhar dia letakkan pipinya di atas tanah. Injak olehmu, hai Bilal. injak. Aku sudah telanjur. Itu tertulis dalam kehidupan orang muslimin. Inna akramakum indallahi atqakum. Kamu yang mulia di sisi Allah ialah orang yang takwa kepadanya. Tuan-tuan, saudara-saudara, hadirin, hadirat yang mendengarkan kuliah di kaset ini. Kalau belum ke Mekah, niatkanlah dalam hati apabila betul-betul sudah ada dalam hatimu niat yang suci. Insya Allah akan saudara disampaikan oleh Tuhan. Apabila telah datang panggilan naik haji, moga-moga diberi Allah Ta'ala rezeki saudara. Bayar ONH-nya berangkat ke Mekah. Rasakan nyaman itu. Berjumpa dengan kawan dari seluruh dunia. Kesankan amalan itu dalam jiwa. Kemudian itu, kembalilah ke tanah air. Saudara akan menjadi orang baru. Dalam keadaan yang begini keadaan di tanah air kita sendiri. Dan hati saudara pun insya Allah akan tambah lama, tambah dekat pada masjid. Tempat menekunkan hati bagian Allah subhanahu wa ta'ala. Moga-moga menjadi haji yang mabrur. Menjadi sa'i yang masyukur. Menjadi perniagaan rohani yang tidak pernah rugi. Sekianlah. Moga-moga Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.